Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bi'sal abdu abdun takhayyala waqtal wa nasiyal kabiral muta'al Bisal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbara wal a'la. Bisal abdu abdun saha walaha wa nasiyal magabir wal bila. بئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدا والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات يختل يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد tama'an yaguduh bisa abdun abdun hawa yudilluh bisa abdu abdun raghabun di sini bukan ain ya ghain raghabun atau rughbun rughbun yadul yudilluh Bisa abdun abdun takhayyala waktal. Sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek orang, yaitu orang yang menghayalkan dirinya lebih daripada yang lainnya. Merasa hebat. Waktala watakabbar dan dia sombong. Merasa hebat, lebih daripada yang lainnya, lebih unggul daripada yang lainnya, dan dia sombong. Lebih alimkah? Lebih berkuasakah? Walhasil lebih hebat dah daripada yang lain dan dia menyombongkan diri. Ini orang yang jelek. Bi'sal abdu abdun bi'sal wa nasyal kabiral muta'al Sejelek-jelek hamba itu hamba yang merasa hebat dirinya dan dia sombong Wanasyal kabir al mutaal dan dia lupa dengan yang maha besar dan yang maha tinggi yang maha luhur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesombongan itu milik Allah. Ketinggian itu hanya milik Allah semah, semata. Semuanya itu adalah kecil sebetulnya. Enggak ada yang pantas sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang pantas meninggikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rendah di hadapan Allah. Antumul fuqara ilal ilallah. Semuanya ini fakir di hadapan Allah. Semuanya ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Hmm. Karena itu orang kalau sombong itu dikatakan lupa terhadap Tuhannya. Ya? Sama dengan semut yang sombong itu, lupa dengan yang lebih besar darinya. Sombong. Jadi bahan tertawaan manusia yang menyombongkan diri. Ini kekuatan, eh kena sakit gigi udah nggak kuat deh. Jantungnya melemah sedikit, udah ngos-ngosan dia nggak mampu. Nih, ilmunya hebat. Stres lupa semuanya dia. Manusia itu dalam keadaan lu lemah. Wa khuligal insan dha'i dha'ifa. Karena itu jangan ada yang menyombongkan diri merasa hebat, merasa dahsyat. Baik. Bisal abdu abdun tajabbara wa'tada. Wa nasiyal jabbaral jabbara wal a'la sejelek ham, paling jelek sejelek-jeleknya hamba yaitu hamba yang berbuat zalim menindas tajabbar wa'tada dan dia melampaui batas dalam penindasannya sampai mungkin membunuh, merampas, menyiksa. Wanasiar Jabarul jabbarul A'la dan dia melupakan yang maha memaksa yang yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jadi raja, ada orang jadi presiden, dia nggak mau turun, tapi Allah menurunkan dia turun. Al-Qahar, Allah yang maha memaksa. Semua tidak bisa menghindar daripada kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha tinggi. Siapa yang lebih mengunggul daripada Tuhan? Kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya. Seorang hamba tidak boleh menjadi penindas, tidak boleh menjadi pemaksa. Harus semua diikuti kemauannya. Kalau enggak, wah ada dia akan bisa membahayakan, dia akan membunuh, dia akan menyiksa, dia akan menangkap. Ini adalah hamba yang jelek. Tapi hamba yang bagus itu adalah hamba yang bisa mengambil hati kepada yang lainnya. Simpatik kepada yang lainnya. Bersikap menolong kepada yang lainnya. Rahmat kepada yang lainnya. Bukan berarti menindas. Kemudian sampai merampas, sampai membunuh, sampai menyakiti. Dia berarti lupa bahwa Allah nanti bagaimana menindas orang-orang yang dolim. Bagaimana membalas orang-orang dolim. Bagaimana menyiksa orang-orang yang dolim. Nah, karena itu hati-hati. Ketika Allah memberikan keunggulan kepada seseorang, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi dia untuk menjadi orang yang lebih manfaat. Bukan berarti orang yang sombong, apalagi bersikap dolim. Dikasih keunggulan ilmu oleh Allah, itu supaya manfaat bisa mengajarkan orang yang kekurangan ilmu. Dikasih keunggulan harta oleh Allah, itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang kekurangan harta. Dikasih kedudukan yang lebih tinggi oleh Allah itu supaya manfaat untuk membantu orang-orang yang lemah. Begitu seharusnya. Bukan berarti menyombongkan dengan hartanya, menyombongkan dengan jabatannya atau ilmunya, dicabut oleh Allah nanti itu ke keunggulan tadi itu dan dia akan menjadi orang yang hina. Taib. Bisal abdu sejelek-jelek hamba itu abdun saha walaha wa nasyar magabira wal bila sejelek-jelek hamba itu hamba yang lupa daripada kebenaran lupa daripada taat dia bergelimang dalam urusan duniawi aja dia hanya laha main-main bal-balan, sepak bola, kemudian keluyuran, main kartu lah. Udah dia lupa daripada taat kepada Allah, dia cuma mengumbar-ngumbar waktunya untuk main-main Wanasial magabir. Dia lupa tentang kuburannya. Dia lupa dengan kematiannya sehingga tidak siap dengan sebelum datang kematiannya dengan amal soleh wal bila dan dia lupa bahwa anggota badannya sebentar lagi akan dimakan oleh cacing tanah dan dia akan menjadi tulang belulang yang berserakan ada di alam kuburnya. Dia hanya sekedar gimana baju yang bagus, minyak yang wangi, mais kendiri, rumah yang megah. Dia lupa, sebentar lagi dia masuk kuburan, badannya sendiri akan hancur. Dia lupa sebentar lagi bukan menjadi tempat tinggalnya itu rumah yang ia bangun. Hmm? Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal muntaha. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang berbuat kerusakan Watoro dan dia telah melampaui batas dalam perbuatannya. Dia maksiat, malah dia membuat diskotik. Dia berzina, malah dia ngebosi teman-temannya berzina, ngajak-ngajak yang lainnya. Wanasyal mubtada wal muntaha dia lupa bagaimana permulaan hidupnya dan akhir daripada hidupnya. Orang ini nggak tahu diri ini. Dia nggak tahu bagaimana permulaan hidupnya. Dia dulu nggak punya mata. Tapi ketika Allah berikan mata, dibuat maksiat kepada Tuhannya sendiri. Dia tidak punya kaki, tapi ketika Allah ciptakan kaki ternyata dibuat bergerak ke tempat-tempat yang di, tidak dirodai oleh Tuhannya. Dia di, tidak ada kekuatan dari sperma, mani, mubtada awal mulanya. Allah kasih kekuatan ternyata dibuat untuk melakukan perzinaan, kedoliman dan lain-lainnya. Dan dia juga lupa muntaha. Akhir hidupnya apa? Ternyata antara neraka dan surga nanti ada hisab, nanti akan diadili oleh Allah, nanti ada azab kubur, nanti ada ketemu Israel, nanti akan ketemu mungkar dan nakir, nanti akan ketemu malaikat Malik, malaikat Zabaniyah. Dia lupa itu semuanya. Bi'sal abdu abdun yakhtalid dunya bid-din yakhtilu abdun yakhtilu dunia bidin. sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia tadi itu mencari dunia dengan cara agama amal akhirat dibisniskan buat pondok bagus tapi untuk cari kekayaan dakwah baik bidin urusan agama, tapi untuk materi. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari dunia dengan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hah? Bidin ay bi amal akhirah. Hah. Bi'sal abdu abdun Yaktiluddin bisyubuhat. Sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mencari agama artinya merusak urusan agamanya dengan syubhat. Bukan cari halal tapi cari ya syubhat. Ini kalau begini menurut gol ini nggak apa-apa. Kalau perlu haram, gimana caranya supaya jadi halal? Urusan agama cari yang murni halalnya, yang jelas halalnya, jangan yang syubhat. Ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Kira-kira abu-abu itu putih nggak? Nggak putih, walaupun tidak dikatakan hitam. Urusan agama ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat ini bukan halal, gitu loh. Jangan kamu katakan syubhat itu adalah halal. Ini abu-abu. La putih wala hitam. Nah, la putih dan wala hitam. Urusan agama jangan cari syubhat, apalagi haram. Cari yang murni. Bi'sal abdu abdun Tommy ayas yashabu. Tommy habu. Ya. Tom tomaun. Ya. Usidu tomain. Lahu tomaun. وصف بالمصدر مبالغة وقرئ بالإضافات العبد هذا غلطان طمع يقوده أو عبد طمع يقوده ها sejelek-jelek hamba yaitu hamba yang mempunyai apa ya semangat atau tomak. Tomak ini rakus gitu ya. Rakus ya gudo yang menggiring dia. Jadi kerakusan yang menggiring dia. Orang itu kalau rakus itu ingin menguasai. Enggak pernah puas sama sekali. Dapat rezeki 50 ribu, dia masih berpikir 100 ribu yang lebih banyak. Tidak syukur dengan yang ada. Ini rakus ini. Apa kalau bahasa sekarang ini? Hah? Serakah. Ah, boleh. Serakah. Hmm, serakah. Dia tadi itu setiap saatnya diarahkan oleh keserakahannya. Kalau sudah serakah, semuanya nanti akan segala cara yang ia jadikan untuk menggapainya. Baik itu menipu, baik itu merampas, baik itu mengkorupsi atau yang lainnya. Sejelek-jelek hamba toma'un ya guduh. Ya, keserakahannya tadi itu yang menggiring dia, itu paling jeleknya hamba. Seharusnya manusia itu jadi gona'ah. Apa gona'ah itu? Jadi orang tadi meneriman. Alhamdulillah, yang penting anak tidak merugikan yang lain syukur. al ganaatu malun la yanfat, kata Nabi. Sifat menerima itu adalah kekayaan yang tidak pernah punah. Bi'sal abdu abdun hawan yudilluh. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang hawa nafsunya menyesatkan dia. Yang dicari kepuasan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu akan puas? Nggak akan puas hawa nafsu. Seharusnya hawa nafsu itu ditekan. Akal lebih dikedepankan. Kalau sudah hawa nafsu diikuti, belum kawin pun rangkulan nggak malu dia. Belum halal pun buka auratnya nggak malu dia. Sejelek-jelek hamba adalah hawa nafsu yang menyesatkannya. Bi'sal abdu abdun. Raghabun yudilluh. Sejelek-jelek hamba itu hamba yang selera tinggi yang menghinakan dia. Pinginnya duitnya banyak, tapi dia harus menghinakan diri. Yang dia tadi itu jadi tokoh agama dibuang, saking pinginnya jadi pejabat, sampai dia tadi itu cari dukungan itu dan ini, akhirnya jadi orang hina. Seandainya dia jadi itu tokoh agama, pejabat pun minta nasihat sama dia. Misalnya ini termasuk gambaran rogo, abdun rogobun yudilluh. Dia adalah orang yang disegani, dihormati. Tapi ketika ketemu orang kaya, waduh. Dia betul-betul khidmat sama orang tadi itu. Hanya sekedar tujuan untuk mendapatkan duit materi. Tapi dia harus menghinakan dirinya. Ini abdun rogobun yudillu. Seharusnya tidak demikian. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kejayaan itu milik Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Jadi orang yang punya harga diri. Jangan kamu tadi itu pingin dirahmati oleh manusia. Akhirnya enggak berharap rahmat Tuhanmu. Jadilah orang yang selalu berharap rahmat Allah. Akhirnya sama manusia kamu menghormati bukan karena ingin dikasih Bukan karena ada pamrih, bukan karena ada tendensi. Menghormati karena amalnya, karena taatnya. Bukan jabatannya, bukan kekayaannya, mayanfaat. Karena itu jangan jadi orang yang mempunyai selera sehingga menghinakan diri kamu. Ini semuanya disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, mulia di dunia, mulia di, di akhirat, selamat dunia sampai akhiratnya. Camkan betul hadis ini, insyaallah akan sangat bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya